Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini dari pembahasan tentang lokop atau istilah bagi al-sunnah wal jamaah dan sebagaimana telah diterangkan oleh beliau di awal pembahasan bahwa lakop ini lakop-lakop yang berbeda e, dengan semua firok yang lainnya, firqah yang lainnya. Karena lakop yang dipakai adalah sunnah dari nama al-sunnah, al-firqah najiyah, at-taifah al mansura, kemudian <clears throat> as-salafiyah, ahlul athar, dan yang semisalnya ini semuanya tidak pernah terpisah dari generasi awal kaum muslimin sejak dibentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nisbat kepada mereka semuanya dalam seluruh ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan firqah yang lainnya. Firqah yang lainnya memiliki ajaran-ajaran baru yang terpisah dari ajaran generasi awal warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka sering meninggalkan ya ini kunci yang ketiga dalam beragama yaitu fahmu sahabah pemahaman para sahabat Nabi mereka mencukupkan dengan Quran Sunnah kemudian pemikiran mereka yang kemudian masuk atau yang mereka ya ini sampaikan kepada manusia sehingga mereka ini memotong generasi yang terbaik yaitu para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an kemudian juga <coughs> lakop al sunnah wal jamaah lakop yang mencakup seluruh daripada ajaran Islam karena al sunnah tegak di atas asas kitab Allah dan sunnah Nabi sebagaimana semua yang diajarkan dalam kitab dan sunnah dan tidak memiliki ajaran-ajaran khusus yang bertentangan dengan kitab dan sunnah maka al-sunnah Al-Quran dan sunnah itu hujatun lahum wa alaihim apa maksudnya hujatun lahum wa alaihim Alhamdulillah bagi al-sunnah Al-Quran dan sunnah merupakan hujatun lahum wa alaihim apa apa maksudnya kawan? Al-Quran Sunnah hujatun lahum hujah bagi mereka artinya dalil-dalil yang akan menguatkan apa yang menjadi akidah dan pemahaman mereka sekaligus hujatun alaihim seandainya ada yang salah dari al-sunnah wal jamaah maka siap dikoreksi dengan dalil kitab dan sunnah adapun al-bidah tidak mengenal kecuali hujatun lahum kecuali Al-Quran dan Sunnah merupakan hujah bagi mereka artinya mereka akan memaksa-maksakan yaitu Al-Quran dan Sunnah untuk mencocoki atau membela pemikiran mereka maka mereka melakukan tahrif melakukan ini takwil supaya pemikiran mereka itu bisa seakan-akan dibenarkan oleh kitab dan sunnah beda dengan ahlu sunnah yang siap pemahamannya amaliyahnya dikoreksi dengan kitab dan sunnah sehingga para ulama alusunnah wal jamaah rata-rata semuanya memiliki wasiat seandainya perkataanku, pendapatku berselisih dengan Quran dan sunnah, maka lemparkan pendapatku dan ambil ini Quran dan sunnah. Ini semua rata-rata wasiat para salaf seperti itu, aimatus sunnah. Adapun mutasibin, hisbiyin dan semisalnya mereka tidak menerima kecuali semua yang mereka katakan seakan-akan benar, tidak terima koreksi. Mereka akan marah besar seandainya tokoh mereka dikoreksi, kelompok mereka dikoreksi, walaupun dengan hujah yang kawiyah, dengan hujah yang sangat ini jelas. Kemudian Lakob al-sunnah wal jamaah itu ada dalam Quran sunnah nah, lakob yang tadi sebagian nasnya ada dalam Quran sunnah sebagian dimunculkan untuk mengkonter munculnya bermacam bid'ah bid'ah yang ada sehingga ketika yang ini muncul berbagai macam bentuk bid'ah <coughs> dan alusunah pengen membantah menyelisih mereka dan terkadang juga nama alusunah sudah dipakai alus bid'ah juga maka perlu dibedakan lagi untuk membedakan dengan alus bid'ah maka muncul nama salafi ahlul athar ahlul hadith kemudian nama-nama taifal mansurah itu semuanya untuk membedakan dengan ya ini al bidah wal furqah yang terkadang mereka dengan bid'ahnya mengambil atau memakai nama-nama ini al sunnah juga sebagaimana kemarin ya ini salafi jihadi umpamanya memakai nama salaf akan tapi memiliki pemikiran yang sungguhnya bertentangan dengan usul manhaj salaf kemudian al sunnah menegakkan walak wal baroknya itu di atas Islam adapun frakudalah antum lihat frakudalah semua walak wal baroknya rata-rata kembalinya kepada hisapnya atau kepada saksi personalnya atau kepada yakni pemikiran-pemikiran dan bid'ah mereka. Walaupun telah ditunjukkan dengan hujah yang sangat jelas. Adapun al-sunnah menegakkan al-wal bara di atas ini prinsip-prinsip kitab dan sunnah atau di atas prinsip ini Islam. Mereka tidak masalah pemimpinnya dikoreksi, pemikirannya dikoreksi. Yang penting hujahnya. Yang penting dalil yang dibawakannya. Kemudian juga bahwa lakop-lakop al-sunnah tidak pernah mengajak untuk ta'asub kepada siapapun kecuali kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang beliau telah terangkan, kemudian beliau terangkan tentang ini beberapa nama yang masyru dari nama al-sunnah yang terambil dari nas-nas ataupun nama yang dimunculkan karena untuk menghadapi beda yang ada seperti al-sunnah wal jamaah Kemudian untuk membedakan dengan al-bidah wal hawa Al-jama'ah untuk membedakan dengan al-furqah Yang mereka huruj anil hukam Keluar dari penguasa Alul hadith dimunculkan untuk Ya membedakan dengan Alul ro'i yang mereka suka menggunakan ro'yu mereka Sehingga alul hadith ada orang betul-betul menunjukkan adalah pengikut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ahlul Asar juga demikian mereka bicara liar dengan arok dengan pendapat-pendapat mereka Ahlus Sunnah mereka akan tunjukkan bahwa akidah pemikiran mereka tegak di atas asar di atas riwayat-riwayat yang disebut kepada para sahabat dan para tabiin para atbau tabiin para imam sunnah sehingga mereka memiliki nukilan-nukilan dari para salaf nukilan-nukilan para salaf antum lihat al bidah hampir mereka tidak hampir mereka jarang menukil untuk menguatkan pendapat-pendapat mereka dengan asal salaf jarang kan mereka langsung pemikiran-pemikiran mereka keluarkan seandainya mereka menukil kadang satu dua yang kira-kira cocok dengan pemikiran mereka tapi bila dengan al-sunnah al-sunnah akan paparkan asar maka sering al-sunnah itu ini mereka menukil Ah, fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan untuk menunjukkan bahwa akidah mereka ini adalah memiliki nasab pemikiran. Jangan antum bilang apa bisanya alusuna yang nukil-nukil aja, nukil-nukil nukil nukil nukil nukil. Sesungguhnya ini yang membedakan memang di situ bahwa alusunah itu memiliki nasab yang jelas akidahnya, pemikirannya, manhajnya, sikapnya, walak wal baroknya ini memiliki nasab yang jelas beda dengan alubida yang mereka muncul dengan pemikirannya sendiri jangan-jangan antum bilang oh, apa itu ahlu sunnah ulama ulama biasanya nukil nukil nukil nukil kola kola kola kola kola kola justru ini istimewanya di situ untuk menunjukkan bahwasanya dia punya nasab yang jelas maka kalau kita tanya umpamanya al bidah nasabkan pemahaman anda kepada siapa nggak bisa hanya mungkin paling kepada pemimpinnya pendapat tokohnya tidak bisa dia menasabkan kepada para salaf tapi kalau antum minta ahlu sunnah suruh menasabkan pendapatnya pada salaf akan dia keluarkan semuanya itu ini sahabat begini ini tabiin begini ini atau tabiin begini ini kerukilan para ulama yang akan sangat banyak ini justru istimewanya di situ yang menunjukkan anda bukan memiliki pemahaman yang aneh bukan memiliki pemahaman yang baru ini agama sudah warisan lama dari zaman dulu kayak gitu kita masuk sekarang pada <coughs> yaitu pembahasan baru idharu madhabis salaf wa bayanu mauqifihim min alil bidah ya nah. ya Assalamualaikum. <coughs> قال فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم الصحيمي حفظه الله تعالى في كتابه كن سلفيا على الجدة ثانيا إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة taala. Ya. Idharu madhab salaf menampakkan bermadhab salaf <clears throat> dan penjelasan tentang mauqif atau sikap terhadap ahlul bidah. Beliau nukilkan beberapa ini hadis dan juga asar perkataan para sahabat dan para imam <clears throat> di antara hadis yang beliau bawakan adalah hadis yang sangat masyhur yang Nabi berkisah tentang ini wasiat-wasiat kepada kaum muslimin dan di sini adalah permintaan para sahabat untuk Nabi memberikan wasiat ketika Nabi berkhutbah khutbah yang wajilat min hal qulub khutbah yang sampai bisa menggetarkan hatinya wadarifat min hal uyun khutbah yang sampai bisa melelehkan air mata sehingga seakan-akan khutbah ini khutbah yang Terakhir, ini khutbah seorang yang akan berpisah. karena mau itu muwati. Seakan-akan ini nasihatnya orang yang akan berpisah, nggak akan ketemu lagi. Maka kata para sahabat, fausina ya Rasulullah, ini eh, wasiatilah kami, berikan kami wasiat. Kata Nabi, usikum bitaqwallah asawajal agar senantiasa bertakwa kepada Allah taala. Kemudian wasam wa ta'ah wa in ta'mar alaikum abdun habasiyun senantiasa hendaknya anda taat mendengar dan taat walaupun yang memimpin anda seorang budak dari Habsi ini menunjukkan tuntutan kepatuhan ketundukan sikap mendengar dan taat kepada walul amr budak ikhwat asalnya tidak boleh jadi khalifah atau pemimpin tetapi kalau dia umpamanya berontak memberontak kemudian menjadi pemimpin maka dia statusnya sekarang adalah pemimpin maka ketika dia telah menjadi pemimpin baik cara mendapatkannya itu benar atau salah maka dia statusnya sekarang telah menjadi pemimpin maka wajib bagi rakyat rakyat rakyat untuk dia mentaati kepada pemimpin tersebut kemudian ini yang ketiga Nabi ceritakan tentang ini perjalanan umat ini mayya isminkum fasara ikhtilafan kathira Barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Lalu wasiat Nabi apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al agar benar-benar yaitu mengikuti sunnahku, sunnah para khalifah yang rasyid, yang terbimbing al-mahdiin yang mendapatkan yang mendapatkan petunjuk yang lurus Tama biha wa addu 'alaiha binawajid. Pegangi sunnah tadi dan gigitlah dengan gigi geram Anda erat-erat dan jauhilah segala macam bid'ah, perkara yang baru karena semua bid'ah adalah kesesatan. Ini wasiat Nabi agar kita tamasuk bisunnatihi wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyyin berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi Rasulullah anhu jami'an dan sebagaimana telah kita sampaikan kemarin ungkapan dua sunnah dengan kata ganti domir ini uh, orang atau satu orang menunjukkan bahwa sunnah Nabi dan sunnah para sahabat seakan perkara yang tidak bisa dipisahkan barang siapa yang dia menggang sunnah Nabi pasti akan berpegang teguh dengan sunnah para sahabat barang siapa yang dia tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi pasti dia tidak akan berpegang dengan sunnah para sahabat Barang siapa tidak berpegang dengan sunnah para sahabat, pasti mereka tidak berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية وقد قيل له من هي يا رسول الله ما أنا عليه وأصحابي Ketika Nabi mensifatkan tentang siapa itu al-firqah najiyah itu al-jamaah siapa itu jamaah ya Rasulullah man hiya ya Rasulullah ma'an alihi Washabi. ini apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku di atas agama tersebut sehingga ajaran yang diwariskan Nabi dan para sahabat Nabi itulah ini jalan yang lurus Suratul mustaqim sehingga Syekh Abdul Malik Ramadhani beliau menjelaskan kepada kita bahwa rukun agama ini tiga dan itu terhimpun di dalam suratul fatihah kitab sunnah dan fahmu salafil ummah ini fahmu sahabat dari mana ayatnya ihdina surat al mustaqim as surat al mustaqim alkitab dan sunnah wa anna hadha sirat mustaqiman fattabi'uhu al-quran innaka la tahdi ila sirati mustaqim as-sunnah kemudian mana fahmu sahabat ini siratal ladzina an'amta Alihim, yaitu orang-orang yang mereka telah kau berikan nikmat kepada mereka jalannya orang telah kau berikan nikmat kepada mereka siapa orang yang Allah berikan kenikmatan itu ikhwan yang paling berhak dikatakan orang yang mereka mendapatkan nikmat pertama dan paling utama dan paling besar adalah para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka alamatnya kepada para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an orang paling mendapatkan nikmat adalah orang paling mendapatkan agama yang lurus orang paling agamanya lurus adalah orang yang paling baik ilmunya dan paling lurus amalnya karena mereka orang didik langsung oleh orang yang paling benar agamanya yaitu Nabi paling tahu ilmunya, paling lurus amalnya sehingga para sahabat dipastikan orang yang terbaik dalam mengambil ilmu dan amal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستنى بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang termasuk alim minal ulama dan termasuk yang Nabi merekomendasikan untuk belajar Al-Quran ini kepada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud diantara keutamaannya juga adalah betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu bobotnya di hari, eh, hari akhirat kelak lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud gunung Uhud karena kemuliaan anggota badan sahabat tentu dalam hal untuk ketaatan dan dalam hal menjaga dari muharramat mata yang berbobot mata yang tidak pernah dipakai melihat yang haram dan untuk dipakai melihat hal-hal yang menjadikan keimanan dia semakin bertambah tangan yang berbobot, tangan yang tidak pernah dipakai untuk memegang sesuatu yang haram sehingga hanya digunakan untuk yang halal dan dilihat oleh Allah taala dan semua anggota badan. Orang mereka menjadikan anggota badannya untuk menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia termasuk menjaga anggota badannya, menjaga giginya, menjaga badannya sehingga Dikisahkan ada seorang ulama yang umurnya sudah ini uh, sekitar seratusan tahun, tapi bisa meloncat ini selokan yang cukup lebar. Dan ketika ditanya yang harusnya itu kelibaratnya kalau orang sekarang ambrol kape pedot semuanya. Tapi ini masih kayak anak muda. Karena apa kata dia? Rahasianya apa? Dia jaga anggota badannya tidak pernah dia pakai untuk melakukan hal yang haram mangkana mustanan kata Ibn Mas'ud barang siapa yang dia ingin meniti jejak sunnah ingin ini mengikuti jejaknya atau sunnahnya orang fal yastanna biman qad mat ikutilah jejaknya orang telah mati siapa itu ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam mereka adalah para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mengarahkan pada orang sudah mati ikhwan? Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Karena syaitan dia akan menyesatkan siapa saja tanpa pandang bulu. Semuanya termasuk para ulama. Maka Imam Ahmad menjelang wafatnya beliau di sela eh, sela-sela sakaratul mautnya tahu mengucapkan kalimat labatu labatu begitu muncul kesadaran anaknya tanya wahai ayah anda tadi mengatakan kalimat labadu labadu apa maksudnya kata Imam Ahmad Waina iblis datang kepadaku dan mengatakan ya Ahmad engkau telah selamat kata Imam Ahmad la belum ba'du setelah ini artinya iblis dengan kalimat ya Ahmad engkau telah selamat ingin menanamkan atau ingin memasukkan rasa ujub seandainya orang kemudian bisa ujub atau dia terkena ujub maka ujubnya bisa merusak amal yang dia lakukan intinya iblis akan menggoda manusia sampai detik terakhir kehidupannya maka orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah siapapun mereka sampai dia mengalami kematian baru jelas sejarah hidupnya kayak apa ah, Ibnu Mas'ud katakan barang siapa yang dia ingin meniti jejaknya manusia ikutilah jejaknya orang sudah mati mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an kenapa kanu khaira hadil ummah mereka ini sebaik-baik umat ini dengan rekomendasi Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan mereka adalah ulaika humus sadiqun ulaika humul muflihun ulaika humul mu'minuna haqqan radhiyallahu anhum waradu'an Nabi katakan khairun nas Nabi katakan mereka itu kan nujum seperti bintang bintang memiliki tiga fungsi dalam Al-Quran apa aja ikhwan rujuman lisyayatin rujuman syaitin terus menunjuk ke arah zinatun li sama terus zinatul li sama terus menunjuk arah alamatul yuhtada bi bintang memiliki tiga fungsi satu untuk melimpar syaitan barang siapa dia memegang manhajnya para sahabat maka dia akan memiliki senjata untuk melimpar syaitan yang melimpar yang suka menyesatkan atau ingin ingin menyesatkan manusia Kemudian yang kedua zinatan tali sama hiasan bagi langit. Barang siapa yang dia mengambil manhatnya para sahabat, dia akan menjadi manusia terbaik di tengah-tengah kehidupan. Ilman wa amalan wa ibadatan wa itiqadan, baik secara ilmu, amal, itiqad, ibadah, akhlak. Kemudian tunjuk yuhtadabi. Dia menjadi alamat yang bisa dia mendapatkan petunjuk itu mendapatkan ini petunjuk arah apabila uh, apabila bintang maka dengan bintang diketahui arah mana bintang apa arahnya di mana utara atau selatan timur atau barat maka bintang bisa menjadi alamat demikian pula orang yang mereka memegangi manhajnya para sahabat ikhwan akan bisa mendapatkan petunjuk di tengah gelapnya yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat yang ditebar oleh syaitan minal insi wal jinni sehingga dia akan bisa menyibak dari gelapnya yakni fitnah-fitnah syahwat maupun syubhat wa abarraha quluban para sahabat adalah pemilik hati yang terbaik hati yang terbaik adalah hati yang paling bertakwa sebaik-baik hati adalah hati yang isinya ketakwaan qalbun salim Orang yang paling selamat hatinya adalah pemilik hati yang terbaik. Kolbun salim kata Ibnu Qayyim tidak dikatakan kolbun salim kecuali hatinya selamat dari lima hal. Selamat dari syirik, kemudian bid'ah, kemudian ghaflah, kemudian uh, syahwat, kemudian syubhat. Syirik akan membatalkan tauhid, bid'ah akan menentang sunnah, ghaflah akan menghilangkan zikir, syahwat akan menentang perintah, subhat akan mendustakan khobar. Qalbun salim selamat dari lima hal apa itu ikhwan? Syirik. Syirik, bid'ah, bid'ah ghaflah, syubhat, syahwat, syubhat. Para sahabat pemilik hati yang terbaik, yang paling bersih hatinya, paling bertakwa kepada Allah taala. Kalau kalau mau bandingkan silahkan bandingkan bagaimana hatinya para sahabat dan bagaimana hatinya selain para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an wa a'maquha ilman dan pemilik ilmu yang paling dalam wa a'maquha ilman dan ilmunya paling dalam ini paling ini mendalam dia sangat <coughs> ini bersih ilmunya paling dalam wa aqallaha takallufan dan paling sedikit takallufnya mengadadakannya paling sedikit membeban-bani dirinya paling sedikit para sahabat tidak tahu bilang tidak tahu sehingga tidak membeban-bani diri Imam Malik ulamanya para ulama gurunya para guru datang pada beliau sekitar 40-an pertanyaan 40 sekian pertanyaan yang dijawab oleh beliau hanya berapa butir pertanyaan sisanya la adri la adri la adri la adri sehingga tidak membeban-bebani diri karena bagi mereka berfatwa di depan mata mereka yang terpampang adalah surga dan neraka kalau dia menyesatkan maka neraka yang akan siap untuk menampungnya maka mereka orang paling warok dengan masalah yaitu fatwa dan dan lebih senang seandainya ada orang lain yang menjawab tentang segala pertanyaan yang diajukannya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi. Mereka adalah satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya dalam dakwah, dalam jihad, dalam suka, dalam duka dan para sahabat telah teruji terbukti dan teruji pertemanannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat yang sudah berkorban habis-habisan di Mekah, di Madinah, tahu-tahu hanya gara-gara rakus dengan harta dan kekuasaan, kemudian habis Nabi mati murtad semuanya. Alangkah rendahnya kualitas pendidikan Nabi kalau demikian. Untuk apa para sahabat rebutan harta dan rebutan kekuasaan? Wong di Mekah aja sudah jadi saudagar kaya, itu dia rela untuk rekoso, disiksa, kemudian sampai hijrah, lungong, lungani, bisa meninggalkan harta, tempat tinggal, tanah air, keluarga segala macam Kok kemudian di Madinah hanya untuk rebutan harta? Ngapain? Waktu di Mekah aja punya kesempatan jadi saudagar besar. Dia tinggalkan kesempatan itu untuk membela Nabi. Kemudian sampai eh, mendina Nabi meninggal rebutan harta kekuasaan. Ini adalah begitu rendahnya dan celaan Syiah dan kotornya pikiran mereka tentang para sahabat Nabi karena memang sesungguhnya Syiah adalah abnaul Persi atau juga ya ini mereka anak turunnya Yahudi hitam ya ini Ibnu Sauta uh, eh, Abdullah bin Sabah dari Yaman Yahudi dan kemudian berkembang uh, menjadi Syiah utama Rafidah adalah Abna'u Persi dan Persi memiliki sejarah dendam yang kesumat dengan Islam Persi memiliki dendam kesumat dengan Islam sebagaimana Nabi doakan Persi Allahumma masik mulkah Ya Allah hancurkan kerajaan Persi ketika utusan dakwah Nabi datang suratnya dirobek-robek oleh Raja Persi maka Nabi doakan Persi Allah masik mulkah ya Allah robeklah kerajaan Persi dan Persi kancurnya lebih awal daripada Romawi dan puncaknya kehancuran Persi pada waktu Khalifah Umar bin Khattab sehingga Umar yang menghancurkan berkeping-keping kerajaan Persia yang kemudian anak perempuannya dibagi kepada para sahabat Ibnu A, ini Muhammad bin Abi Bakar eh, Abdurrahman bin Abi Bakar kemudian eh, Muhammad bin Abi Bakar kemudian eh, Ibnu Umar kemudian Husain Ah, kenapa Husain ini diagul-agulkan oleh orang Syiah Ikhwan? Karena Husain menikahi putri Raja Persia yang dibagikan oleh Umar ya ini kepada Husain sehingga orang Syiah mengunggulkan Hussein karena ada darah Persi yaitu wanita yang dinikahkan kepada yaitu atau budak yang diberikan kepada Hussein wanita raja Persi semua anak Ali anak Ali banyak Hasan, Hussein, Abdullah, Ubaidillah, Ja'far, Abu Bakar, Umar ini adalah diantara anak-anak Ali semuanya tapi tidak ada anak Ali yang diunggulkan oleh Syiah kecuali Hussein. Kecuali Hussein, kemana yang lainnya? Kenapa hanya Hussein? Karena Hussein dia memiliki jalur yaitu Persi, yaitu wanita, ya ini Persi tersebut. Sehingga mereka sungguhnya bukan membela Ahlul Bait, tapi mereka membela Ahlul Bait Persi, bukan Ahlul Bait Nabi, Ahlul Bait Persi. Kemudian para sahabat mereka wanakala dina, mereka telah menukilkan yakni menukilkan agama atau wa, <coughs> atau wanakli dini Allah pilih mereka untuk menukilkan agama dari Nabi kepada kita semuanya dan kalau ikhwan fillah Syiah berhasil membuat anda memandang para sahabat kafir, murtad, rusak, hancur, pendusta maka Quran pun akan jatuh kenapa ikhwan sampainya Quran ke tangan kita pertama kali dinukil oleh siapa ikhwan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an kalau kemudian sahabat sudah hancur di mata anda bagaimana pandangan anda tentang Quran yang dinukil oleh para sahabat Nabi Gak akan ada harganya lagi maka sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Iran atau oleh Syiah ingin menghancurkan Islam seakar-akarnya kemudian menggantikan dengan ini ajaran Persi ini orang-orang Syiah Rafidah fatashabbahu biakhlakihim wa maka serupailah akhlaknya para sahabat dan jalan hidupnya para sahabat fahum kanu ala hadil mustaqim sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus terus وقال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وقال الإمام أحمد Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana pokok-pokok sunnah bagi kami satu atamasuk bimakan ali ashabu Rasulullah SAW ini berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an <coughs> wal iqtida bihim dan mengikuti mereka mencontoh mereka watar tarkil bidah dan yaitu meninggalkan bid'ah watar tarkul bidah meninggalkan bid'ah inal usul sunnah sehingga berpegang teguh dengan jalannya para sahabat adalah ini merupakan bentuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini eh, pokok sunnah adalah hidup di atas sunnahnya para sahabat Nabi idhar mat abis salap menampakkan kita bermata salap suatu yang tidak tercela karena bermata salap artinya hidup atau beragama di atas sunnah para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an dan meninggalkan bid'ah. Terus وما زال أئمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم وما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وأقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمامة في السنة sunnah wa masalah a'immatu sunnah wa ulama'uha imam-imam sunnah dan para ulamanya senantiasa berpegang teguh senantiasa mereka ini ya ini selalu jailan ba'da jail generasi demi generasi generasi ganti demi generasi yad'una ila tiba'i salafis salih para imam sunnah dan para ulamanya selalu mengajak untuk itiba kepada as-salafus saleh wal iqtidai bihim dan mencontoh mereka wasuluki tariqihim dan menempuh jalan mereka wama bariha ahlu sunnah yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim <coughs> bima jaa kitabillah wa bima sahan rasulillah ahlu sunnah selalu dia berdalil dalam masalah agama mereka, akidah mereka, mereka senantiasa mendasarkan, menegakkan dengan dalil-dalil kitab dan sunnah, bukan dengan mimpi-mimpi, bukan dengan perkataan-perkataan orang, bukan dengan sekedar khayalan-khayalan, tetapi dengan dalil yang jelas, kitab dan sunnah yang sahih. Fa'ilam fihi fihima. Kalau mereka tidak mendapatkan dalam kitab dan sunnah fabi sabata minas salafus salih maka mereka akan berdalil dengan apa yang ada pada para salafus salih minas sahabah wa tabi'in baik di kalangan para sahabatnya atau tabi'in wa atba'it tabi'in atau pengikutnya para tabi'in para imam sunnah yang mereka al-ma'ruf anhum al-imamah fi sunnah yang terkenal yang mereka dikenal sebagai imam-imam sunnah sehingga silsilah agamanya jelas nasab agamanya jelas mereka betul-betul bisa menunjukkan bukti tentang nasab pemahaman akidah mereka Terus. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضوع بسطها وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق الإمام ابن كثير لم dalam ketika mengomentari ayat ثم استوى على العرش Kemudian Allah istiwa di atas arsh Istiwa'u maklum Wal uh, Wasu'alu anhu bid'atun Wal kaifu majuhul Wal imanu bi wajibun Istiwa adalah maklum Maknanya secara bahasa sudah diketahui Apa itu makna istiwa Orang tahu bahasa Arab dia akan tahu maknanya istiwa itu apa Wal imanu bi wajib mengimani istiwa wajib. Kenapa, ikhwan? Mengimani istiwa wajib. Kenapa? Hah? Ya karena Allah yang memberitakan. Masa Allah katakan Allah is ar-Rahman istawa alal arsh? Enggak mungkin ya Allah. Engkau istiwa di atas arsh? Enggak mungkin. Enggak masuk akal. Bagaimana dia akan membantah? Wong Allah sendiri yak ini menerangkan. Maka al sunnah ya Allah benar engkau istiwa di atas arus dan kami membenarkan kami tidak mendustakan kemudian adapun wal kaifu majhul, bagaimana istiwanya Allah kita tidak tahu hakikat istiwanya Allah ada atau tidak ikhwan hakikat istiwanya Allah ada atau tidak? Ada nggak? Ada. Tetapi bagaimana istiwanya Allah kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu kemarin? Satu, kita nggak melihat Allah sehingga nggak bisa menggambarkan bagaimana istiwanya Allah. Yang kedua, kita tidak melihat yang serupa dengan Allah, nggak bisa menggambarkan bagaimananya. Yang ketiga, kita tidak mendapatkan penjelasan dari orang terpercaya sehingga kita bisanya hanya mengimani, membenarkan, kemudian meyakini sedangkan kaifiatnya kita serahkan kepada Allah dan ini yang dikatakan dengan manhas salaf menyerahkan kaifiatnya kepada Allah bukan maknanya alul Bida Tafwil mengatakan tafwil itu dianggapnya manhas salaf Tafwil itu menyerahkan makna dan hakikatnya kepada Allah salaf bukan menyerahkan makna dan hakikatnya tapi menyerahkan hakikatnya kepada Allah maknanya jelas mengimani dengan makna yang jelas alul bidah berakidah tafwil kemudian mengatakan ini adalah akidah salaf enggak salaf tidak tafwil Tafwidnya salaf itu hanya pada keifiyahnya. bagaimananya Allah bagaimana hakikat ya ini sifatnya Allah kita kembalikan kepada Allah yaliku bijalali adapun maknanya Al-Sunnah menerangkan dengan jelas Kata Ibnu Katsir ketika merangkan ayat ini, falinas fi hadzal maqalat katsirah jidan. Pendapat-pendapat manusia dalam hal ini banyak. Pendapat mereka tentang itu tentang istiwanya Allah. Sebagaimana Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, akunan Ahlul Kalam, mereka punya makalah, punya berbagai macam pendapat tentang yakni istiwa Tapi laisa hadza maudhu ini basuha. Tapi pembahasan ini tidak kita jelaskan di sini. Wa innama yuslak fi hadzal maqam tetapi yang ditempuh dalam hal ini yang kita pilih adalah madhabus salaf as-salih yaitu madhabnya as-salafus salih bagaimana Imam Malik Auza'i, Sauri, Al-Laith eh, kemudian Syafi'i Ahmad bin Hambal Ishaq maka ikhwan yang penting kalau kita merasa bermazhab maka pelajari pertama mazhabnya imam tersebut dalam masalah akidah karena eh, dalam masalah akidah itu adalah fiqhul akbar sedangkan mazhab fiqhiyah adalah fiqhul asghar al fiqhul asghar fikih salat, puasa, zakat, haji, segala macam yang lainnya itu pembahasan masail fikih ya. Ini para ulama mengatakan al-fiqhul ashar, fikih yang kecil. Al-fiqhul akbar adalah etikatnya para jadi imam ini fikihnya yang besar. Maka kalau Anda bermadhab Syafi'i wajib untuk belajar bagaimana akidahnya Imam Syafi'i menjelaskan akidah yang benar tentang akidah tauhid dan akidah tentang Allah dan akidah-akidah yang lainnya. Jangan hanya mengambil yaitu fikihnya saja, tapi akidahnya dulu yang dipelajari sebelum antum mengambil fikihnya. Kalau antum menisbatkan pada madhab Syafi'i. Terus oh, وقال الإمام ابن عبد العز الحنفي شارح الطحاوية وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأن سجعل من والهم متطفلا عليهم لعلي أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم Al-Imam Ibn Abilis Al-Hanafi Dia yang masyarah ini akidah Tohawiyah Beliau mengatakan Qad ahbabtu sungguh aku sangat ingin sekali an asrohaha salikan tariqas salaf fi ibaratihim untuk mensyarah kitab Tohawiyah berjalan dengan modelnya salaf dalam ibarat-ibaratnya itu sehingga dengan menggunakan metode para salaf wa saju ala manwalihim dan kami ingin merangkai ungkapan-ungkapan itu dengan metode-metode para salaf mutatafilan alaihim meniru mereka. Yang dengan demikian ya ini aku berharap bisa berjalan di atas jalannya para salaf dan aku bisa masuk fi adadihim dalam hitungannya kelompok orang-orang salaf. Inginnya intinya beliau ingin menunjukkan mengikuti tarekat salaf sehingga bolehnya kita menisbatkan para salaf dan menampakkan salaf karena itu merupakan manhat yang terbaik cara terbaik dalam beragama yaitu menjadi salafi pengikut salaf yang diangkat adalah ungkapan-ungkapan ini mengikuti tarekohnya salaf terus وقال الإمام الذهبي في مقدمة كتابه القيم الألو للعلي الغفار فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فكف مع نصوص القرآن والسنن ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف فإما أن تنطق بعلم وإما تسكت بحلم وقال الإمام الذهبي إمام الذهبي termasuk diantara murid-muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Imam Dafi Ibnu Kathir kemudian uh, siapa lagi Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim ini termasuk diantaranya murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sehingga kalau dikatakan Ibnu Taimiyah Wahabi ya lucu Ibnu Taimiyah Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab itu yang banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Syekhul Islam Taimiyah dan murid-muridnya yaitu Ibnu Qayyim banyak mentelaah kitab-kitab beliau sehingga betul memiliki semangat besar untuk menghidupkan dakwah salafiyah, memurnikan tauhid, kemudian memberantas bid'ah dan syirik. Tapi karena saking semangatnya untuk menyesatkan sampai Ibnu Taimiyah pun dibilang Wahabi ya mestinya terbalik harusnya Syekh Muhammad bin Wahab itu adalah yang banyak terpengaruh dengan pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. <clears throat> Imam Dahabi dia mengatakan dalam mukadimah kitabnya yang bagus itu al Ulu li Alil Ghaffar ini ketinggian ini Allah Al-Ali Al-Ghaffar menerangkan tentang Al-Ulu akidah Al-Ulu akidah tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala Fa'in ahbab tak ya Abdullah al-insaf. Kalau kamu memang pengen insaf ya Abdullah, nasihat dia fakif ma'anususil Quran wasunan. Berhentilah Anda dengan atau bersama dengan cukupkan diri anda dengan nas-nas Quran dan Sunnah pasti anda akan insaf anda akan bijak anda akan jadi orang yang adil sumangdur maqalahu as-sahabah wa tabi'un lalu perhatikan apa yang dikatakan sahabat dan tabi'in setelah Quran dan Sunnah beliau mengajak untuk memperhatikan perkataan sahabat dan tabi'in wa imatu tafsir fi hadil ayat dan tafsirnya para imam-imam alu tafsir dalam ayat ini dalam ayat-ayat ini wa ma haqauhu min madzhabis salaf apa yang mereka paparkan dari madhab salaf fa'imma an uh, eh, antang tiqobik ibi ilmin awa imma taskut bihilmin maka kamu bicara dengan ilmu atau kamu diam dengan santun kalau kamu bicara setelah kamu bicara dengan jadi ya pemaparan para salaf sehingga dengan ilmu bukan ngawur kalau tidak maka kamu diam itulah kesantunan seorang talibul ilmi atau seorang kini yang ingin memaparkan ilmu sehingga jangan bicara kecuali dengan pemaparan para salaf karena merekalah yang paling tahu tentang makna-makna ayat jangan kemudian ngawur kalau tidak mengetahui ilmunya diam karena tidak tahu itu adalah sifat kesantunan seseorang <clears throat> فقد احتاج أهل السنة إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح الذين لا يشك أحد في أنهم أهل السنة المعروفون بها احتاجوا إلى إظهار ذلك لما بزغت قرون أهل البدع والخلاف فخرجت تلك الطوائف والفرق وكانوا أي أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على حق وأنهم الفرقة الناجية فقد احتاج أهل السنة إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح Ahlus sunnah sangat butuh untuk menjelaskan yakni penjelasan tentang menampakkan madhab salaf mereka sangat berkeinginan sekali sangat butuh sekali untuk bisa betul-betul menampakkan bahwa mereka bermadhab salafus saleh alladzina la yashukku ahadun fi annahum ahlu sunnah al-ma'rufuna biha maka tidak dilakukan lagi bahwa mereka adalah ahlu sunnah yang mereka dikenal dengan perhatiannya dengan sunnah-sunnah dan dengan asarnya para salaf ihtaju ila ithari dalika mereka sangat butuh sekali menampakkan bahwa mereka adalah para pengikut salaf pewaris para salaf lama bazagat kurun ahlil bidah wal khilaf ya ini ketika mulai muncul ahlul bidah dan orang-orang yang mereka menyelisih agama ini fakharajat tilka tawaif wal firak eh, mereka keluar ini keluarnya kelompok-kelompok dan firqah-firqah itu ini kanu itu ashabu hadil Firak mereka para al bida firaqud kelompok yang sesat itu ya rauna annahum ala haqqin mereka memandang bahwa mereka di atas hak wa annahum al firqatun najiyah dan mereka memandang mereka adalah al firqatun najiyah sehingga menggelari al sunnah pun dengan gelar-gelar yang buruk ulama sultan ulama penjilat ulama budaknya ya ini budaknya budak budaknya Saudi, budaknya Amerika, para ulama, budaknya ulama penguasa Saudi, sehingga budaknya para budak dan gelar-gelar yang macam-macam yang mereka lontarkan dengan gelar-gelar yang sangat buruk kepada para ulama yang mereka menyangka mereka adalah ahlul hak yang betul-betul membela Islam di atas kebenaran sedangkan para ulama dia pandang sebagai orang-orang yang lemah, pencilat eh, kemudian ahlu dunia <clears throat> ulama yang berdebat dengan dolar dengan dinar dan seterusnya maka al-sunnah sangat berkebutuhan untuk betul-betul itu menampakkan yang seperti ini adalah betul-betul manhaj salaf seperti umpamanya fatwa Syalbani berkaitan penduduk Palestina maka menjadi sesuatu yang dipermasalahkan besar pada Syalbani membangun pendapatnya di atas kitab dan sunnah dan realitas sejarah yang ada pada sejarah kaum muslimin terus ويستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة ينزلونها على آرائهم ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة وربما التبس الأمر على آمة الناس فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوا awwaluhu min masaili al huwa qawlu man sabaqahum min a'immati salafi min as-sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim liyu'lama anna ma khalafa dhalika laysa huwa min qawlihim wala min hadihim wa annahu min aqwali ahli al-bid'ah wal khilaf ya wastadilluna ala aqwalihim wa madhabihim binusul kita wa sunnah dan para salaf kita mereka semuanya eh, mereka lebih bidah yastadiluna ala aqwalihim mereka berdalil untuk membenarkan pendapat-pendapat mereka itu dan mazhab-mazhab mereka itu dengan nas-nas kitab dan sunnah yungzilunaha ala araihim lalu kitab dan sunnah itu dia pakai untuk membenarkan ara pendapat-pendapat mereka wa yasrifuna amma talat ali dawahiriha dan mereka akan palingkan akan mereka palingkan yakni dari zahirnya ayat maupun hadis tersebut untuk membenarkan pendapat mereka dia takwil dia tahrif dia yakni melakukan tahrif melakukan tahrif kata <coughs> salaf kita Ibnu Qayyim malah keliru semua kesesatan al bidah diantaranya berporos dari takwil melakukan takwil dan Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan bahwa cara berujahnya ahlul itu imma takdzib wa imma tahrif imma takdzib wa imma tahrif takwil yang mereka katakan maksudnya adalah tahrif sesungguhnya itu hanya kalau takwil itu lebih lunak hakikatnya tahrif kalau tahrif itu adalah celaan Allah kepada Yahudi al kalima an mawadhi'. Orang Yahudi melakukan tahrif terhadap ayat-ayat Allah, merubah-rubah kitab Allah. Maka alul bidah mereka lebih memilih istilah takwil karena takwil ini bisa memiliki mana tafsir sebagaimana kata doa Nabi kepada Ibnu Abbas Allahumma alimhu Allahumma fakku wa alimhu takwil Ya Allah fakihkan Ibnu Abbas tentang agama dan ajari tentang takwil eh tafsir maka mereka menggunakan istilah takwil supaya orang maklum oh itu tafsirnya beliau tapi kalau tahrif oh tahrif Yahudi orang Yahudi makan tahrib maka mereka pakai istilah takwil agar lebih lunak dan bisa diterima hakikatnya adalah tahrib ah, al bidah cara berdalilnya imat taktib wa imat tahrib kalau bisa didustakan didustakan kalau nggak bisa ditahrif sehingga akan membenarkan pemikiran ini mereka Ha, mereka jadikan ayat dan hadis itu untuk mendalili pemahaman mereka dengan melakukan tahrib, memalingkan dari mandohir maknanya sehingga ayat ini melakukan tahrib wayadda'una annahum muttabi'una alkitab was sunnah lalu mereka mengklaim dengan begitu itu dia adalah mengikuti Quran dan sunnah al bidah yang baik itu yang munafili sifat total jahmiyah Mu'tazilah munafi lil sifat kemudian Asy'ariyah munafi ba'dhu eh, sifat ba, uh, munafi sifat maka mereka semuanya mengatakan mereka ini adalah berdalil dengan Quran dan Sunnah. Berdalil dengan Quran dan Sunnah. Tapi hasilnya seperti Jahmiyah, hasilnya ada yang kayak Mu'tazilah, hasilnya ada yang kayak Asy'ariyah dan mereka semuanya mengatakan mereka telah mengikuti Quran dan Sunnah. Kenapa saya tolak dalilnya ini katanya? Dalilnya ini maka sampai mereka katakan orang yang mereka menetapkan Allah istiwa di atas aras bahkan bisa kafir justru alul bidah yang gampang mereka mengkafirkan ini alul sunnah sehingga kayak ayat ini ditabrak-tabrakan kayaknya ayat ini bertentangan dengan ayat ini kalau menetapkan ayat ini berarti bertentangan ayat ini maka sebagai pertentangan ditahrif harusnya antar ayat nggak ada yang bertentangan maka al sunnah menetapkan ayat ini, menetapkan ayat ini, cara berfikirnya berbeda dengan alul bidah. Alul menetapkan istiwa dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk karena ayatnya laisa kami serihi syai sehingga semua ayat adalah diimani oleh alul sunnah al bidah untuk menguatkan pendapat mereka mereka datangkan ayat atau hadis tapi dengan melakukan tahrif dengan melakukan yaitu penyimpangan makna sehingga secara secara dohir mereka kayaknya orang yang mengikuti Quran dan Sunnah warubama iltabasal amru ala amatin nas maka manusia pun rancu wow betul memang ustadz itu dasarnya masya Allah mantap mantap Quran sunnah Quran sunnah Quran sunnah padahal untuk mendalil bid'ah bid'ah mereka semuanya kalau hanya mencari kendalil ikhwan kalau yang mencarikan dalil itu semua al bidah punya dalil bahkan minta maaf PKI juga bisa punya dalil PKI bisa punya dalil fawailun lil musallin fawailun lil musallin celaka orang yang salat maka PKI akan menghujat orang yang salat dengan dalil ayatnya orang yang salat itu adalah orang yang celaka Kemudian aliran pluralisme juga punya dalil. Ya alal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Mari kita menuju kalimat yang sama kami dan kalian. Kita dan kalian sama. Sehingga mengakui semua agama. Kalau hanya mendatangkan dalil, semua alul bidah bisa mendatangkan dalil. Makanya bukan sekedar punya dalil, tapi istidlalnya dalil dan istidlal ini yang harus ini dikompliti dalil dan cara pendalilannya kemudian fahuna ita nas ila ithari madhabis salaf wabayani disilah disinilah butuhnya disinilah perlunya menampakkan madhab salaf dan penjelasannya mereka Quran Sunnah langsung pendapat-pendapat mereka sehingga seakan-akan mereka membangun pendapatnya di atas Quran dan Sunnah ahlu sunnah tidak Quran dan sunnah pendapatnya demikian ini salafnya ini sahabat tabiin atau tabiin aimatus sunnah ini pendapatnya mereka sehingga mereka tidak ngoyoworo di dalam membangun ya ini uh, eh, pendapat mereka kemudian walidakana alul ilmi min aimati harisin ala ayubayinu anna madzakaruhu oleh karena itulah para ulama, aimatus sunnah, alul ilmi, para imam-imam sunnah, harisin, mereka memiliki semangat yang sangat tinggi untuk menjelaskan apa yang telah mereka sebutkan itu dengan asar salaf dengan dengan penjelasan para salaf supaya mereka tahu bahwa ini adalah warisan akidah salaf begini para salaf punya akidah sehingga bukan hanya semata-mata pendapat dia wa maqaluhu masail al i'tiqad huwa qaulun min man sabaqahum min aimatis salaf min as-sahaba wa tabi'in wa tabi'ihim dan apa yang mereka katakan itu dia munculkan pendapat-pendapat salaf baik masalah i'tiqad dia akan berdalil dengan perkataan man sabaqahum orang yang mendahului mereka menukilkan pendahulu-pendahulu mereka ini loh akidah saya ini salaf saya ini sahabat, tabiin, tabi tabiin. Ucapan mereka begini sehingga betul-betul nasab pemahamannya itu jelas. Kemudian <coughs> liyu'lam an nama khalafa dzalik laisa min qawlihim agar diketahui bahasanya apa yang menyelisih pendapat salaf itu bukan perkata bukan madhab salaf wala min dan bukan petunjuk para salaf wanahu min akwali ahli bidah wal khilaf dan ini merupakan perkataan ahli bidah dan orang-orang mereka menyelisi agama sehingga itu saya sekali lagi ikhwan pentingnya para ulama menukilkan perkataan-perkataan para salaf itu untuk meyakinkan anda bahwa anda di atas ilmunya para salaf nasabnya jelas Jangan malah dia caci maki, apa ini buku hanya nukilan-nukilan aja berlembar-lembar, puluhan lembar, ratusan lembar, hanya nukilan-nukilan nukilan-nukilan. nukilan. Justru itulah yang mereka ini ingin menunjukkan pada Anda bahwa ini betul-betul nasab agama Anda jelas. Bukan pemikiran-pemikiran yang liar. Nasab nggak punya nasab. Ini anak dari mana? Keluaran anak lahir dari mana? Pemikiran dari mana? Alusunnah itu akan memperjelas ini nasab pemikiran mereka kepada para salaf as-saleh. dulu ya kawan. <clears throat> Jam berapa sekarang? Hah? Duhur jam? Ya siap-siap duhur Nanti segera masuk Sudah lanjutkan Pak Dutur Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.